Yang pertama yaitu jihadun nafs. Jihad terhadap hawa nafsu. dia terhadap hawa nafsu terbagi kepada berapa maratib, berapa tingkatan? Ada empat. Kemudian jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ini memiliki uh, dua iya kemudian jihad apa lagi Nah, <coughs> jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik ini juga terbagi kepada empat kemudian jihad jihad melawan pelaku-pelaku kezaliman, kebidahan dan kemungkaran. Dan ini juga ada beberapa marotip yaitu tiga marotip Jadi keseluruhannya ada 13 marotip <coughs> yang berkaitan dengan jihad. Para kafirin, asalamualaikum iyyakum. <coughs> Sekarang sedikit kita bahas mengenai Fadlul jihad fisabilillah. Keutamaan jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Qasas, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, Maukah kamu aku tunjukkan? Hal adullukum ala tijaratin. Kepada suatu perdagangan. Ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang dapat menyelamatkan kamu dari dari azab yang pedih. Perhatikan ya. Karena ayat ini sering sekali dipakai oleh orang-orang takfiri dipakai oleh orang khawarij. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Perhatikan kelanjutan ayat. Tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah jadi tidak sembarangan. Tidak asal ada yang memprovokasi kemudian asal parang. Tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Dan kepada rasulnya. Artinya jihad yang dilakukan pelaku-pelakunya harus benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki dan menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala meletakkan wa tujahiduna fi sabilillah pada poin ketiga, tidak poin pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari api neraka?" Tidak langsung kamu berjihad, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tu'minu billah. Tu'minu billahi wa bi rasulih. Kemudian wa tudahiduna fi sabilillah. bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu dan dengan jiwamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Yang demikian itu baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Para ikhwatiddin asalamualaikum wa Jihad merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah-rubah. Perang melawan orang-orang kufar, perang melawan orang-orang munafik tidak bisa diganggu gugat. Ini sudah hatman, sudah menjadi ketetapan syar'i. Hanya saja perlu kita ketahui kapan. Mengapa? Karena niat kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menyelamatkan diri kita dari azab neraka. Oleh karena itu tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah wa bi rasuli dan seterusnya. <clears throat> Kalau ini sudah kalau ini sudah kita lalui, yaghfir lakum dunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosamu semua. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar dan akan dimasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Perhatikan. Ini hanya akan didapati oleh mujtahid, muj para mujahid, mujahid yang memenuhi kriteria jihad. Jika tidak, maka jangan harap dia akan dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka. Para khafiddan azinallahu iyyakum. Ini yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Mereka hanya mengobarkan semangat-semangat jihad. Bahkan ada yang kampanye untuk partai juga dikatakan jihad. Jelas untuk kepentingan kelompok dan golongan. Untuk kepentingan seseorang. Ini pun dikatakan jihad. La hawla wa la quwata illa billah. Padahal jihad ditakun kalimatullahi al-uliya. Jihad itu digerakkan untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan untuk ta'asub, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan golongan. Dan bukan untuk menaikkan seorang ke jabatan ataupun kepada satu jabatan. Para khabidin azallahu wa iyyakum. Wa ukhra tuhibbunaha. Perhatikan, wa ukhra tuhibbunaha. Dan yang lain tuhibbunaha. Kamu pasti akan sukai nasrum minallah. Akan mendapatkan pertolongan Allah, wa fathun qarib dan akan menaklukkan. Kamu akan dapat menaklukkan daerah-daerah yang akan engkau taklukan. Wa basyiril mu'minin Berilah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan, nasrum minallah. Nasrum minallah. Ketika seorang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira kemenangan dikarenakan taktik perang. Jangan dikarenakan senjata-senjata yang dia bawa, senjata-senjata yang canggih, jangan dikira itu yang dapat memenangkan peperangan dalam melawan orang-orang kufar. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman di sini bukan artian ya sudah saya percaya. Saya percaya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasrun minallah. Mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang itu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idh qala rabbuka wa idh qala wa idh qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata pada Isa, "Ya Isa, sungguhnya aku mewafatkan kamu wa rafi'uka ilayya dan akan mengangkatmu kepadaku wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru." Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru dan akan mensucikan kamu dari orang-orang kafir ladina ladina kafaru Dan aku akan jadikan para pengikut-pengikutmu aku akan jadikan para pengikut-pengikutmu berada di atas orang-orang kafir. Artinya tetap akan mengalahkan orang-orang kafir sampai hari kiamat kelak. Para pengikut-pengikut Nabi Isa. Pengikut-pengikut di sini bukan berarti kemana Nabi Isa dia ngekor sana kemarin, enggak. Pengikut di sini yaitu mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa wa Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun, "Antuma wa mani taba'akumahumul ghalibun." Kamu, kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Oleh karena itu, Ibnu Taymiyyah rahimahullah mentafsirkan ayat ini bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin diturunkan kepada kaum muslimin sesuai dengan kadar sunnah yang mereka lakukan. Sesuai dengan kadar sunnah yang mereka lakukan. Bukan karena kehebatan politik, bukan. Itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang kita lihat di medan dakwah dikarenakan politik, atas alasan politik, kemudian dengan tujuan mengangkat nama mengangkat nama agama Islam, dengan uh, memakai pamplet-pamplet Islam. Dengan mengandalkan rokyu-rokyunya. Tidak lagi peduli apakah melanggar syariat atau tidak. Kemudian mereka namakan ini sebagai jihad untuk untuk menaikkan agama Islam di mata orang-orang kufar. Ini salah. Tidak akan mungkin Islam bisa jaya dengan cara menginjak-injak syariat. Itu tidak mungkin mustahil. Suatu hal yang mustahil. Islam akan jaya kalau kita-kita melaksanakan syariat. Para ikhafidin azinallahu ayyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, "Ra'sul amrul Islam." Puncak dari segala urusan yaitu Islam, wa amuruhu shalah dan uh, tiangnya adalah salat wa sana sanamil jihad fisabilillah dan puncak ya, puncaknya sekali yaitu jihad fisabilillah. Para ikhwah, sekarang kita lihat mengenai kaedah-kaedah jihad sehingga kita tidak terperosok ataupun tidak terlena dengan dengan Eh, orasi-orasi uh, yang menggembar-gemborkan masalah jihad. Sehingga sedikit-sedikit mulailah dipakai kalimat jihad. Macam baru-baru ini. Ya, ketika orang Hizbullah yang katanya menghantam orang-orang Israel, mulailah kaum muslimin ikut jihad katanya, tanpa mengetahui apa itu jihad. Apa kaidah-kaidah jihad? Pertama, ayakun al-jihad mabniyan ala syartain ladaini huma asasu kulli amalin kulli amalin salih makbulun. Pertama, jihad harus berdasarkan dua syarat yang dua syarat ini merupakan syarat diterimanya amal yaitu ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ikhlas inilah jihad dan ikhlas inilah merupakan fondamen daripada jihad tersebut. Berapa banyak orang yang memang sedang berjihad melawan orang-orang kufar dan jihadnya jihad syar'i, bahkan jihad bersama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dikarenakan niatnya tidak lurus, akhirnya apa? Akhirnya jihad ini tidak menyelamatkan dia dari azab yang pedih. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu sebuah hadis yang cukup panjang. Di antara konteks hadisnya, kemudian didatangkanlah seorang yang tewas jihad fisabilillah fa'arafahu ni'amahu ni'amahu Kemudian lelaki ini yang tewas ya tewas jihad fisabilillah di diingatkan pada dia nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan semasa dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian ditanya, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang pernah yang telah kamu lakukan semasa di dunia? Apa kata laki-laki ini? Ya Allah, sesungguhnya aku berjihad berperang di jalanmu hingga aku tewas. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sesungguhnya kamu berperang hingga kamu tewas hanya ingin agar orang-orang menyebut kamu jari, artinya supaya disebut pemberani. Hanya itu. Faqad dan sudah kamu dapatkan. Orang-orang sudah mengatakan kamu pemberani, ya sudah, itu saja yang kamu dapati. Melihat hebatnya dia menebas kiri, tebas kanan, ya. Dengan segala kemampuannya menerjang ke tengah-tengah pasukan musuh. Tapi itu semua menjadi sia-sia dikarenakan apa? Niatnya bukan bukan karena mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikarenakan ingin dikatakan dia sebagai sebagai pejuang sebagai orang yang pemberani. Cobalah kita lihat kaum muslimin sekarang. Ketika mereka deklarasikan jihad, ah mulailah disiarkan di TV. Nah, inilah orang-orang yang uh, lulus apa namanya? Uh, lulus seleksi jihad. Mau ngapain banyak? Memang mau masuk USU. Yang masuk USU aja nggak ada dimasukkan TV. Inilah orang di foto lah masuk surat kabar. Ah, inilah di antara orang-orang yang lulus jihad. Allah? Mau ngapain rupanya? Ya. Mau ibadah apa mau apa namanya mau populer? Itu pun kan nggak jadi jihad. Masih nongol di Medan ini saya tengok. Masih ada di sini. Pan sudah masuk koran, sudah masuk TV. Sekedar show saja. Ya. Supaya dikatakan, oh ah, inilah orang-orang yang memiliki solidaritas tinggi terhadap kaum muslimin. Hanya sekedar itu saja. Ya. Yang ini yang sudah tewas, karena sudah tewas, sudah terjun ke medan jihad. Ya. Sudah terjun ke medan jihad hingga tewas. Tapi karena niatnya lain, maka kata Allah, kamu tidak bisa masuk surga. Fahusiba ala wajah kemudian dia pun diseret dan dibuangkan ke neraka. Dikarenakan apa? Dikarenakan niatnya tadi. Padahal sudah tewas. Ini belum lagi pergi sudah ria. Belum lagi keluar Indonesia sudah masuk TV sana kemari. Heran kita. Perangnya belum, hebatnya sudah keluar. Para Fakidin, Assalamualaikum wa Kemudian kita lihat ya. Sambil ikhlas juga harus mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi ayakun al jihad Muafikon limaksudil jihad. Jihad ini ya, tujuannya harus tujuannya yaitu sesuai dengan jihad syar'i. Apa itu? Litakuna kalimatullahi yal ulya. Ini tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Litakuna kalimatullahi yal ulya. Agar kalimat Allah itu yang lebih tinggi. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulun yuqatilu syuja'atan, wa yuqatilu himyatan, wa yuqatilu riya'an, fa ayyu dzalika fi sabilillah ya Rasulullah, seorang laki-laki yang berperang karena dia merasa pemberani. Kemudian perang karena saya fanatik, karena marah misalnya. Perang karena apa? Karena ria. Ya ingin dikatakan dia sebagai apa namanya seorang pemberani atau ingin dikatakan oh dia ini telah ikut bertempur sekian tahun dengan perang ini perang ini perang ini perang ini supaya namanya disebut-sebut dalam sejarah perjuangan kaum muslimin gitulah kira-kira dia ingin nanti anak cucunya mengenang dia agar namanya tertulis dengan tinta emas sejarah jihad Indonesia, misalnya begitu. Ya. Ini yang dia inginkan. Akhirnya apa? pak Fakodakilah sudah diomongin ya sudah. Itu saja. Ah kasihlah tinta emas. Tuh tinta emas tuh. Udah selesai kan masuk surga. Hanya sekedar jadi jadi kenang-kenangan saja, nostalgia. Ya. Hanya menjadi nostalgia, namun tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Fa'ayu dalika fisabilillah. Ya Rasulullah yang mana yang dikatakan? fi Fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad jalan Allah. Qala man qatala. Man qatala. Litakun kalimatullahi ala uliya. Fahuwa fisabilillah. Yaitu mereka yang perang untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hiyal uliya. Agar kalimat Allah yang tinggi. Fahuwa fisabilillah. Ini yang dikatakan yang fi fisabilillah. Yang ketiga, ayakun al-jihad bi'ilmin ilmin wafakau din. Jihad berdasarkan ilmu, sesuai dengan agama, dengan syariat, ketentuan-ketentuan syariat. Wadhalika li'annahu min a'zamil ibadat wa ajallit ta'at. Karena jihad merupakan uh, <clears throat> jihad yang paling agung dan ketaatan yang paling mulia. Ini jihad. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Mana 'abadallaha bi ghairi ilmin." Barang siapa yang menyembah Allah dengan tanpa ilmu. Barang siapa yang menyembah Allah dengan tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yusleh. Ketahuilah kerusakan yang akan dia timbulkan lebih banyak dibandingkan kemaslahatan yang timbul. Demikian juga jihad. Jihad yang dilakukan tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan itu lebih banyak dibandingkan kemaslahatan yang muncul, kebaikan yang diraih. Ini dikarenakan tidak ada ilmu. Perhatikan, berarti ada juga maslahatnya. Namun, namun bagaimana? Namun kerusakan lebih banyak yang dia timbulkan, teror sana sini, masyarakat jadi takut ini dan itu. Jihad membunuh dua orang orang kafir. Kemudian yang dua orang kafir ini membunuh satu kampung kaum muslimin. Ini yang mereka katakan jihad. Ini tidak jihad. Karena apa? Karena kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih banyak dibandingkan dibandingkan maslahat kebaikan yang yang didapati. Dua orang dibandingkan sekampung. Jihad apa seperti ini? Makanya apa saja? Perkara-perkara agama. Aman apa saja? Kalau diamalkan dengan tanpa ilmu, maka kerusakannya jauh muncul. Kerusakan yang muncul jauh lebih banyak dibandingkan kemaslahatan yang timbul. Para khafidin azallahu ayyakum dan ini berlaku untuk apa saja. Ya, apakah itu dakwah? Cobalah kita lihat dakwah-dakwah yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah untuk pengaman salaf. Akhirnya apa? Banyak korban. Ya. Banyak korban yang berjatuhan. Baik korban syahwat maupun korban syubahat. Korban-korban syahwat dan korban-korban syubahat. Yang satu berdakwah untuk ini dan itu dengan cara-cara yang dicocokkan dengan masyarakat. Banyak menjadi korban syahwat dan korban-korban syubahat. Kemudian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, kita lihat lagi. Wafil azhar, di dalam azhar disebutkan al-ilmu imamul amal. Ilmu merupakan iman imamnya amal. Artinya yang menuntun amal. Jadi ilmu tetap di depan. Wal amil tabi'uhu. Dan yang melakukannya, pelakunya dia yang mengikut. fa innal qasda wal amal illam yakun bi ilmin kana jahlan wa dalalan wa ittiba'an lil hawa. Karena maksud, tujuan dan amal, tujuan dan amal ya. Atau bahasa kerennya eh, aplikasi dan motivasinya jika tidak berdasarkan ilmu kana jahlan, ini berarti kejahilan. Wa dan kesesatan al hawa dan mengikut hawa nafsu <coughs> kemudian kita lanjutkan pada syarat selanjutnya kaidah selanjutnya al jihad ma'ar rahmati lil khalqi waris bihim jihad itu disertai kasih sayang terhadap makhluk dan lemah lembut terhadap mereka cobalah jihad dalam Islam itu disertai dengan kasih sayang. Jadi tidak sembarangan bunuh, tidak sembarangan tebas, ya, tidak sembarangan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Khairun nasi linnas." Sebaik-baik manusia untuk manusia yang lainnya itu tak bihim fis salasil yaitu kalian membawanya dalam dalam keadaan terbelenggu fi a'naqihim dengan belenggu yang ada di leher mereka hatta yadkhulu fil Islam hingga mereka masuk ke dalam Islam ini disebut Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagai tafsir daripada surah Al-Imran ayat 110 kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan yang diambil yang di yang dikeluarkan ukhrijat linnas dari manusia ta'muruna bil ma'ruf kamu yaitu mem memerintahkan perbuatan ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan melarang perbuatan mungkar dan melarang perbuatan mungkar wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang anehnya ayat ini ditafsirkan dengan penafsiran orang-orang sekarang. Ada yang menafsirkan sebagai tafsiran untuk khuruj. Khuruj jaulah ataupun keliling-keliling dari masjid ke masjid. Karena apa? Karena di situ ada ukhrijat lina dikeluarkan, maka dia dikatakan khuruj. Ini tidak tahu dari mana asal usul tafsirannya. Di dalam kitab-kitab tafsir muktabar tidak ada. Mungkin bisa kita dapati dalam tafsiran tawilan mimpi. Mungkin ada. <laughs> Ya. Tapi dalam tafsiran Muktabar tidak ada. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya, ya, mengatakan bahwasanya ayat ini maksudnya itu sebaik-baik kamu yaitu yang kamu bawa musuhmu dalam keadaan terbelenggu lehernya, kemudian dia masuk Islam. Jadi bukan pindah-pindah dari sana satu masjid ke masjid lain itu dari mana? Tak Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri-cirinya yaitu kamu memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Siapa saja yang tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar, maka dia termasuk ciri-ciri umat yang terbaik ini. Bagaimanapun caranya, apakah di warung, apakah melalui tulisan, melalui kaset, memberikan VCD, apa saja. Dengan cara apa saja. Dan ini dikatakan ta'murul murul wa tanhauna 'anil munkar. Barang siapa yang mengatakan harus begini, cara begini baru dikatakan dia tak apa namanya ukhrijat linnas sebaik baik manusia, silahkan datangkan dalil. Harus bawa sana kemari, pindah dari masjid sana masjid satu ke masjid lain, baru itu yang dikatakan khuruj yang dimaksud dalam ukhrijat linnas, silahkan datangkan dalil. Mengapa harus khusus? Ayat mengumumkan ta'murul murul wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu kamu ber, memberi uh, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Ya silahkan bagaimana caranya. Selama tidak melar, tidak me, apa namanya? Selama tidak melanggar jalur-jalur syar'i. Barang siapa mengkhususkan, maka dia jatuh pada bid'ah karena tidak ada dalil. Kalau saya katakan yang dimaksud dengan ta'murun lil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yaitu mereka yaitu cara satu cara saja yaitu dengan cara memberi kaset. Nah. Selain itu enggak. Ini enggak termasuk ta'murul ma'ruf atau haunal mungkar. Gimana? Setuju antum? Enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Berarti menyempitkan makna ta'murul ma'ruf atau haunal mungkar. Bagaimana kita sempit-sempitkan? Syariat melapangkan. Jadi ini para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Makanya makanya beramal tanpa ilmu, kerusakannya lebih banyak dibandingkan dibanding kemaslahatannya. Dan juga di sini tak bil ma'ruf, menyuruh perbuatan ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang mungkar. Ini nggak bisa di dipisah-pisah. Nah, kalau orang sekarang kan banyak juga ini. Ah, adalah kita cukup tak bil ma'ruf, beri apa namanya? perintahkan saja untuk berbuat baik. Suruh ke masjid. Pokoknya yang baik-baik sajalah. Yang bidah-bidah diam dulu. Kosong ngomong. Tidak boleh membicarakan masalah ikhtilaf. Dari mana? Dari mana ini gak bolehnya? Maka harus mendatangkan dalil. Dan inilah dikatakan jihad. Memang tak murul al-amru bil ma'ruf Watan 'anil munkar, ya. Memberi memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan mungkar ini merupakan salah satu jenis jihad. Bahkan jihad bisa dinilai Berperang melawan orang kafir ini pun dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi sebagian kelompok kaum muslimin hanya begini saja yang dia maukan. Sementara perang tidak ada. Tidak ada perang. Ini lain lagi ceritanya. Para sahabat saja perang. Apa mereka lebih baik daripada sahabat? Ya. Apakah juga apa namanya antum pernah mendengar bahwasanya Jihad perang fisabilillah sudah tutup, sudah kunci, sudah mansuh? Tidak. Sampai hari kiamat bagaimana matan akidah tahawi yang telah kita bacakan dua minggu yang lalu, ya. Hadiran jihad bersama imam. Ya, sampai hari kiamat. Hanya saja, ya. Hanya saja kapan syarat-syaratnya itu perlu kita ketahui. Seandainya belum cukup syarat berarti belum bisa dilaksanakan. Seandainya belum cukup syarat berarti belum bisa dilaksanakan. Bukan hukumnya tidak ada. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Contohnya lah haji. Apakah haji merupakan syariat yang mansuh? Tidak. Kapan dilaksanakan? Kapan diwajibkannya haji? Gak tahu antum. Rukun haji ada berapa? Hah? Haji rukun yang keenam. Keenam, doh keenam. Ah ini perlu dites ini. <laughs> ini yang mau, mau jihad pula itu. Rukun Islam nggak tahu. Ah, dawat kita ini. Ya, rukun Islam ada lima. Nah, pertama syahadat. Jadi para ikhwatiddin azallahu wa Haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Gak wajib. Kalau seandainya antum gak wajib, kemudian antum harus utang sana utang sini, akhirnya pergi ke bank pinjam duit. Udah, nah, untuk melaksanakan haji, rukun kelima Islam. Pulang-pulang, rumah disita, ini semua. Akhirnya gak hidup. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan kemampuan. Kalau nggak mampu ya sudah. Kan begitu. Bukan berarti hajinya hukum haji hapus. Demikian juga jihad. Jihad nanti ada. Masih ada sampai nanti hari kiamat. Belum hapus. Dan tidak akan hapus. Hanya saja kapan? Ini. Makanya para ulama-ulama salaf dituduh oleh orang-orang haraki, orang-orang jihadi. Ah, mereka tidak melihat adanya jihad. La haula wa la quwata illa billah. Tengok tuh imam sana. Dia sudah dipenjara. Kan begitu. Sudah dimasukkan ke ke sel. Sudah disiksa Bagaimana nggak disiksa? Orang dia berfatwa suruh ngebom bunuh diri. Gara-gara fatwa dia, jadi ya tangkaplah siapa nyuruh. Sudahlah fatwanya salah. Ya. Antum juga gampang kalau mau penjara. Apa berarti kalau seorang ulama kriterianya kalau masuk penjara? Karena apa? Ibnu Taimiyah masuk penjara. Rasulullah nggak masuk penjara? Pernah Rasulullah masuk penjara? Belum pernah. Karena penjara juga belum ada. Ini kadang-kadang aneh-aneh. Kriteria seorang ulama harus masuk penjara dulu. Dari mana ini kriterianya? Ya. Para khafidin azallahu wa iyyakum. Jadi jangan sampai kita terlena dengan obrolan-obrolan yang mungkin disajikan demikian hebat namun nilainya nilainya nol sama sekali. Hanya sekedar provokasi, hanya sekedar memberi semangat-semangat kaum muslimin bagaimana untuk semangat jihad tanpa memberi tarbiyah, memberi apa namanya? memberi uh, memberi mereka penyuluhan, mengajarkan mereka bagaimana akidah yang benar. Bagaimana cara menyelamatkan mereka dari syirik? Ya, mana syirik, mana yang tidak? Menyelamatkan mereka dari bid'ah-bid'ah. Ini jangan-jangan jihad-jihad tapi di kalung. Ya. Kalungnya ada jimat. Nah ini ada pernah terjadi di Afghanistan seperti ini. Jihad semangat jihad oh, ada kalung besar, ada jimatnya. Sama seperti para uh, zaman zaman Rasulullah SAW, para sahabat ada sebagian yang baru masuk Islam. Ketika mereka mau pergi jihad, dia lihat ada orang-orang musyrik pada saat itu. Kebiasaan mereka sebelum pergi perang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon, sebuah pohon. Ya Kemudian mereka lihat seperti ini apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana ij'al lana Ya Rasulullah, jadikanlah kami buatkanlah kami sebuah pohon ya. Pohonnya saya lupa namanya. Sebuah pohon kamalahum sebagaimana yang mereka punya. Artinya apa? Supaya kita bisa menggantung-gantungkan senjata kita sebelum perang. Artinya apa? supaya ini pedang bertambah sakti ketika digantungkan di pohon itu. Ini sudah ada pada zaman Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena masih baru dalam Islam. Jadi demikian, perlu ada pembenahan. Jihad tu'minuna billah wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Baru waktu tujahiduna fi sabilillah. Enggak beriman dengan Allah, kemudian enggak beriman dengan Rasulullah Gak tahu makna la ilaha illallah. Gak tahu makna Muhammad Rasulullah. Kemudian diberi semangat, didoktrin, disuntik doping threat. Kemudian jadi berani. Bukan ini yang namanya jihad. Jadi jihad dalam Islam harus sertai dengan arif, ar-rahmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan coba. Jihad dengan kelembutan itu bagaimana? Apa bisa disamakan membunuh dengan dengan kasih sayang? Aduh, aku sayang deh. <laughs> Bagaimana maksudnya ini? Artinya apa? Kaum muslimin ketika berhadapan dengan dengan orang-orang kufar, itu yang diperangi hanya yang ikut perang saja. Yang nggak ikut perang nggak dibunuh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menebang kurma. Kurma apa hubungannya dengan perang? Nyenggol pun tidak. Marah-marah, oh pohon kurma orang kafir. Wah. Ada seperti ini kan. Pokoknya kalau ada orang kafir, set. Ayam orang kafir. Akhirnya semua kena. Apa ini? Eh? Dari mulai orangnya sampai ke ayam-ayam kucing-kucingnya jadi togut semua. Semua harus perang ya jadinya birizki warahmat. Ya, birizki warahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka narifku fi syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan dalam sesuatu kecuali dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Apa saja? Ya, apakah dalam dakwah, dalam berbicara, itu pasti orang ini terhias dengan kelemah lembut, kelemah lembutannya. Antum misalnya seorang ikhwan, ya, berbicara lemah lembut, akhlak yang bagus, pasti dilihat oh, orang ini bagus. Lemah lembut di sini bukan antum berarti jadi bencong. <laughs> Ada kan lemah lembut akhirnya jadi bencong, salah ini. <laughs> ini kelewatan batas namanya. Lemah lembut ya. Pasti akan terhias. Orang melihat, wah ini orangnya bagus ini. Kan lemah lembut. Walakan al onfu fi Tidaklah satu kekerasan pasti akan merusak Dakwah apapun jika dibarengi dengan kekerasan pasti akan rusak. Ya, apalagi zaman sekarang ini. Dikit-dikit kalau misalnya antum, okelah okay antum orang sunnah, tahu bid'ah, tahu sunnah. Ketika antum berdakwah tengah-tengah masyarakat, ya, terutama dengan masyarakat sekarang ini. Innal bid'ah dolalah dolalah sinar. Bapak, ini bid'ah, Pak. Cabut. Wah, Rame lah jadinya. Apa yang dia katakan benar. Apa yang dia katakan benar. Tetapi apakah begitu caranya? Jadi nggak dakwah jadinya. Tidak jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ada ada syarat-syaratnya, ada kriteria-kriterianya. Tidak sembarangan. Karena intinya amar ma'ruf nahi mungkar dikarenakan kita kasihan dengan orang yang kita dakwahi. Kita ingin agar dia seperti kita. Wah, orang ini melakukan perbuatan syirik pak beritahu pak ini syirik pak gini gini gini agar dia terlepas dari kesyirikan bukan maksud kita itu ingin menuding dia kita maksudnya ingin menyelamatkan dia jadi demikian para yaqafidin azallahu wa iyyakum makanya orang-orang tawanan-tawanan kaum muslimin oh, tawanan-tawanan orang kufar yang ditawan oleh kaum muslimin itu nggak langsung dibunuh nah, ya seperti ini akhirnya dia dia masuk Islam begitu Para wanita-wanita yang tidak ikut perang tidak dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Apa salah dia dan apa dosanya? <laughs> Kalau dia kafir ya sudah. Kalau dia kafir, oke okay, kamu sekarang berada di di dalam daulah Islam, dalam negara Islam. Kamu bayar bayar putih silahkan, tidak apa-apa. Silahkan kamu mau beramal dengan yang Kristen silahkan terus Kristen, tidak apa-apa. Tapi bayar upeti, tidak masalah. Tidak harus dipaksa dia. Demikian juga yang lain-lainnya. Yang berperang, yang melawan kaum muslimin, nah itu yang diperangi. Ya. Dalam kitab Madarikun Nazar, Syekh Abdul Karim menyebutkan kisah dikirimnya surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra dan kepada Kaisar, kepada Kisra dan kepada Kaisar. yaitu kepada raja Romawi dan raja Parsi. Ketika surat beliau sampai kepada raja Parsi dan dibaca raja Parsi, kemudian surat tersebut di dirobek-robek oleh raja Parsi. Kemudian raja Parsi memerintahkan gubernurnya Bazan yang ada di Yaman untuk memilih dua orang yang gagah perkasa lah menurut mereka, ya, di, diutus kepada menghadap Muhammad mereka. Jadi utusan. Artinya apa? Tidak menerima dakwah, begitulah kira-kira. Kemudian dipilihlah dua orang yang gagah perkasa, besar, tinggi, besar, lebar, pokoknya semualah. Ya. Kemudian mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah melihat ini utusan dari dari raja Parsi. Kemudian sebelum mereka datang, sampai berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surat beliau dirobek-robek oleh Raja Parsi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma mazik mulkahu kulla mumazzak. Ya Allah, cabik-cabiklah kerajaannya, ya, cabik-cabiklah kerajaannya. Akhirnya apa? Ya setelah doa itu datang utusan tadi Rasulullah melihat dilihat beliau Dua orang ini ternyata modelnya kumis melintang, lintir dengan jenggot tercukur. Kata Rasulullah, tengok. Orang ini ditengok Rasulullah udah gemetar. Padahal yang di, di, di, di apa namanya di Yaman itu paling jago. Dilihat Rasulullah gemetar. Sini kata Rasulullah. Siapa yang menyuruh begini? Man amarakum bihadza? Kok modelnya bentuknya kumis melintang, jenggot dicukur. Kalau antum lihat mungkin model seperti Saddam Hussein lah gitu. Nah, <laughs> ya, demi Hah? Waktu jadi presiden dulu kan gagah, kumis melintang, jenggot enggak ada. Man amarakum bihadza? Siapa yang nyuruh kalian seperti ini modelnya? Wah, amarona rabbuna yang merintah kami adalah raja Parsi, rabbuna, raja Parsi, raja kami. Kata Rasulullah, "Walakinni amara rabbi an u'til ya wa uqti syawari." Kan tapi kami diperintahkan Tuhan kami, diperintahkan Allah untuk memelihara jenggot dan me, apa namanya dan me, merapikan kumis. Nah, gitu. Jadi barang siapa yang kumis dilintangkan, dipelihara, jenggot dibiarkan, itu berarti perintah Raja Parsi itu. <laughs> Kemudian surat Rasulullah SAW ditujukan kepada Raja Romawi. Apa kata Heraklius yang pada saat itu masih Raja Romawi? Seandainya, ya, seandainya benar ini, maka orang ini akan menduduki tempat yang sedang aku duduki sekarang. Oh, raja Heruklius me, me, menghormati surat Rasulullah. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Karena raja uh, raja Farsi moho, tidak menghormati Rasulullah, maka akhirnya kerajaannya pun hancur lebur. Ya, kerajaannya hancur lebur dan dia raja tersebut dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan sampai sekarang tidak ada lagi sisa-sisa kerajaan parti. Pernah dengar kerajaan parti? Nah, tapi kerajaan Romawi sampai sekarang masih ada. Walaupun tidak populer, sama seperti kerajaan Katon Jogja, walaupun tidak ada, tapi tidak eh, uh, populer, artinya tidak berkuasa seperti dulu, tapi masih ada. Nah, demikian juga Raja Romawi. Padahal anak sekedar me, me, menghormati surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Kristen, orang-orang non-Islam. Bagaimana konon kawan orang-orang Muslim sendiri? Ya. Oleh karena itu jihad, ya, jihad ah, apa namanya E, disertai dengan ilmu dan disertai dengan syarat-syarat tertentu. Tentunya di bawah, di atas koridor sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang keempat tadi yaitu E, jihad harus disertai dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ya. Makanya kalau seandainya kaum muslimin menyerang satu kampung. Ya, menyerang satu kampung, kemudian kampung menyerah misalnya, ya sudah selesai masalahnya. Ya. Tidak, masalahnya sudah selesai, tidak ada lagi bunuh-bunuhan. Makanya ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, penduduk Mekah pada saat itu sudah sangat takut sekali. Karena apa? Karena mereka yang mengadab, mensiksa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Oh dimaafkan, maafkan. Pemaafan umum. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan aman. Barang siapa yang masuk ke Ka'bah aman. Tidak ada lagi yang dibunuh. Kecuali kalau ada yang mau melawan, dibunuh semua. Tapi tidak ada. Ya, tidak ada. Aman. Padahal mereka yang membunuh kaum muslimin pada saat itu ketika mereka masih lemah. Yang mengusir kaum muslimin dari kota Mekah. Coba. Sakit sekali loh kalau kita diusir dari kampung sendiri. Ya, sakit sekali yang ngusir famili-famili kita. Kalau kita pendatang diusir ya sudah. Orang Jawa pindah ke Aceh diusir ya sudah. Masih ada kampung Jawa. Tapi orang kampung yang ngusir paman, yang ngusir keponakan, diusir. Mau kemana? Pasca cari-cari jadi sebatang kera. Sedih sekali itu. Ya. Para sahabat pada saat itu diusir dari kampung sendiri. Diusir oleh sanak famili sendiri. Eh, ketika beliau sudah kuat, udah maaf Coba siapa yang bisa begini? Antum bisa kira-kira? Hah? Hah? Bisa? Enggak bisa. Susah ya, susah memang jadi orang pemaaf. Tapi coba usahakan. Kemudian yang kelima, ayahku jihad bila adli. Jihad dengan cara yang adil. dan 'anil adu udwani wal baghi, yang jauh dari permusuhan. Ya. Yang jauh dari permusuhan. Artinya apa? Ya, ketika kita jihad, ya tetap bertindak adil. Tidak sembarangan. Tidak melalui batas. Tidak sampai melampaui batas. Jadi ada batasan-batasan tersendiri. Kemudian kita percepat saja. Kemudian apa? Jihad bersama imam kaum muslimin. Nah, jihad itu ada imamnya. Ada pemimpinnya. Pemimpinnya bukan pemimpin 10 orang, ada pemimpin. Bukan begitu maksudnya. Jihad bersama pemimpin negara. Kalau seandainya pemimpin negara enggak ada jihad ya sudah. Ya, tidak ada dikatakan jihad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Innamal imamu junnatun." Imam merupakan perisai. Imam di sini bukan imam salat ya, tapi imam negeri, imam satu negara. Yuqatil man wara'ahu wa yuttaqa bihi. Dengan imam ini, orang-orang yang berada di belakangnya berperang dan menjadikan si imam ini sebagai apa nih? Sebagai perisai untuk mereka. Jadi ada rakyat dan ada pemimpin. Dan mereka ini berperang di, di bawah pimpinan seorang pemimpin. Fa inna amra fa in amara bi taqwallah wal adl fa inna bidzalika ajran. Seandainya ya, seandainya mereka memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan adil, maka mereka akan mendapat pahala. Wa in amara bi ghairihi fa inna alaihi wizran. Kalau ternyata mereka memerintahkan selain itu, ya, maka mereka akan mendapatkan mendapatkan uh, dosa. Kemudian para ikhwatiddin azza wa iyyakum ada beberapa hadis yang lainnya yang cukup panjang di antaranya hadis Hudzaifah bin Yaman yang pada intinya ya yang pada intinya jihad harus bersama imam. Kalau antum baca kitab yang ditulis Ustaz Yazid itu ada disebutkan e, termasuk syarat-syaratnya jihad harus ada pemimpin, harus ada daerah dan harus ada panji. Ya, ada pemimpinnya, ada daerahnya dan ada panji-panji peperangannya. Antum ada pemimpin, daerahnya nggak ada. mempertahankan apa? Hah? Apa yang dipertahankan? Misalnya seperti orang-orang N11 lah yang sekarang ada yang masih bercokol di bumi Nusantara ini. Ya mereka punya gubernur, mereka punya presiden, mereka juga mau perang katanya. Perang ada mereka punya pemimpin, tapi nggak punya daerah. Kalau mereka merasa punya daerah nanti dihantam oleh SBY nanti. Karena bukan hak mereka. Ya dan punya panji. Jadi ada yang dipertahankan dan ada daerahnya. Baru ini dikatakan jihad di sabilillah. Kecuali ya, kecuali jika tiba-tiba datang kaum muslim apa nama orang-orang kufar menyerang Medan misalnya, ya, sementara di Medan ini kaum muslimin ya, maka boleh kita berjihad dengan apa? Jihadun jihad jihadud dafa artinya membela diri. Boleh jihad. Walaupun tanpa uh, apa namanya tidak seizin imam. Ya macam mana seizin imam? Datang orang membunuh kita, sebentar minta izin dulu. <laughs> ya keburu mati. Ya, keburu mati dia. Tapi kalau jihad ofensif istilahnya, apa namanya uh, bergerak me me memberi apa nam menaklukkan satu daerah itu harus ada harus ada pemimpin, harus ada uh, izin dari pemerintah, izin dari uh, seorang kepala negara. Jadi demikianlah para ikhwatiddin azallahu ayyakum yang sebenarnya banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad. Ya. Banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan jihad. Jika kaidah-kaidah ini terpenuhi, maka barulah jihad tersebut disebutkan jihad fi sabilillah. Kalau tidak, jihad tersebut tidak dikatakan jihad tapi disebut jahat. Demikianlah aku luka oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisar muslimin innahu wal ghafur rahim. Ini buku ini ini khusus masalah jihad saja ini. Ya. Buku yang ditulis oleh anaknya Syekh Musin Abbad. Abdul Razak bin Abdul Musin. Silahkan kalau antum ada yang bertanya. Ini ini di dimatikan nih.